bisa dilihat kembali halaman 23 tentang macam-macam idgom. Walaupun kemarin sudah dijelaskan bahwa cara benar, cara benar itu tidak salah membacanya, mudah untuk mengenal idgom. Idgom itu dicetakan Quran Indonesia apabila menemukan huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasdid atau bersida atau dobel pendobel jangan ragu dimasukkan diidgomkan itu ya karena itu cara benar. Karena kalau cara pinter itu susah untuk sementara barangkali untuk pemula karena banyak istilah. Coba saja kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama persis itu idgham silen. Nanti kan banyak istilah. Nanti belum lagi hukum nun mati ketemu lam, nun mati ketemu ro idgham bila guna, nun mati atau tanwin ketemu ya idgham bi guna. Nah banyak istilah. Jadi kalau cara pintar, cara benar ada dua. Cara benar benar tidak tidak salah membacanya. Benar hanya mungkin untuk cara pintar perlu belajar kembali. Jadi kalau cara benar kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang bertasjid jangan takut diidgomkan. Itu cara benar insyaallah benar insyaallah tidak salah. Tetapi kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup Nah, nanti yang beda, yang sama, yang sama uh, yang beda beda tempat keluarnya, sama jenisnya, sama makhrajnya. Nah, itu banyak istilahnya nanti. Nah, ini di halaman 23 cara pinter ya, macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Ingat. Jadi halaman 22, 23, 24 ini membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Gitu. Kalau yang sebelumnya halaman 14, hukum nun mati atau tanwin idgomnya di sana. Idgomnya diantaranya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgom yang 6 maluna. Di mana idgom dibagi dua, ada yang melebur dengan dengung disebut idgom bigunah. Kalau ketemu yanmu, ada juga idgom tanpa dengung, idgom bila gunah kalau ketemu lam dan ro. Nah, di halaman 22 23 24 ini dihususkan kepada huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Nah, huruf hidup yang mana? Kalau huruf hidupnya sama di halaman 23 itu disebut idgham mutamasilen. Mana? Idrib biasoka. Ba mati ketemu ba hidup kan? Tuh. Wa qad dakhalu dal mati ketemu dal hidup. Idza gharabat taqriduhum. Tak mati ketemu tak hidup. Itu tentang mutamasilen ini ada di uh, catatan kaki yang sudah kami bikinkan idgham mutamasilin nomor 23. Kemudian idgham mutajanisen adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda, hurufnya beda, tetapi yang sama apanya tempat keluarnya. Tempat keluarnya itu berarti tidak usah merubah mulut gitu ya. Tak tok deh. Gitu. Tak mati dengan tok. Tak mati dengan dal. Tok mati dengan tak. Dal mati dengan tak. Lam mati dengan ro. Dal mati dengan zo. Coba kalau tak mati dengan ain kan berubah tuh jadi tempat keluarnya, makhrajnya ya, tempat makhrajnya sama. Ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Nah, ya kalau lupa-lupa itu tadi kembali kepada cara benar barangkali. Di sini ada kolab ifah tak mati ketemu to. Askolat jadi askolat, taknya hilang. Diidgomkan itu dihilangkan dalam bunyinya, dalam bacaan. Dalam tulisan tetap. Jadi askolat da'allah. Lain lain jadi laim itu iklab, lain cerita. Nun mati ketemu ba. Laim basat tak, bunyi toknya hilang. Abada jadi abadhum, bunyi dalnya hilang. Kul jadi kur, bunyi lamatinya hilang. Kur rabbi. Il, bunyi dalnya hilang, jadi il zalamu Itu nomor 24 catatan kaki. Jadi kalau yang belum punya catatan kakinya, silahkan datang di taklim hari Sabtu atau di Bidakara setiap Senin dan Kamis ya, Ba'da Zuhur. Rabu dan Minggu belum belum mulai karena kami harus masih penyesuaian jadwal siar ya. Kemudian yang ketiga adalah idgham mutaqariban, yaitu mengidgomkan sesuatu ke dalam huruf yang lain hurufnya, yang sama apanya. Bunyi kedua huruf tersebut hampir sama bunyinya. Sa, zal, sa, zal, sama kan? Ba, mim, ba, mim, sama-sama dari bibir. Kof, kaf, itu. Jadi nggak banyak ini yang tentang idgham ini walaupun di buku lain juga kadang-kadang ada pengertian lain. Idgham mutaqariban di sini ini, di buku yang lain lain. Tapi kalau cara benar minimal cara benar gitu ya, cara itu. Yalhas ya. bunyi sa-nya hilang jadi yalhaz Ya bunayar kab ba kolahnya hilang menjadi ya bunayar kam ma'ana. Alam nakhluqkum bunyi kopnya hilang. Jadi bunyinya ma mana? Jadi kap double kap alam nakhlukum itu itu tentang idgom ya mudah-mudahan cukup jelas kalau belum jelas nanti ditanya lagi ya di halaman 25 ini membahas tentang hukum ro nah kalau hukum ro agak-agak mudah tapi harus berhati hati jadi hukum ro ini sama juga dengan membaca lafad Allah tipis dan tebal tafim tebal tipis tarkik kapan tebal kapan tipis sama seperti lafad Allah Lafad Allah dibaca tebal kalau sebelum lafad Allah berbaris di atas patah dan domah. Lafad Allah dibaca tipis kalau sebelum lafad Allah berbaris kasroh. Itu lafad Allah. Tetapi roh itu ada yang dia dalam dirinya dalam jadi bedanya sedikit ya. Kalau lafad Allah umumnya sebelum tetapi kalau lafad uh, hukum roh ini membaca roh tebal tipis uh, roknya mati sebelum rok di atas barisnya itu tebel. Roknya mati sebelum roknya di bawah itu tipis. Tapi nanti ada juga roknya berbaris patah atau domah tebel. atau roknya berbaris kasar itu tipis gitu ya. Baik, di halaman 25 bagan, di halaman 26 penjelasan. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit yang agak sedikit dilimet gitu ya. Hukum rok ini sudah kami bikinkan nomornya itu ya. Hukum rok Hmm, ada eh, di nomor 28. Eh ya, 27-nya ro dibaca tabkhim tebel apabila ro-nya berbaris fathah atau domah atau ro-nya mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah, ro-nya mati dan nah itu ya. Kemudian ada juga yang tipis nomor 28. Baik kita lihat e, catatannya di halaman 26 ini. Tafkhim, ro dibaca tebel kalau satu Roknya berbaris fathah atau domah? Mana? Rok, robbana tuh. Roknya berbaris fathah. Atau roknya berbaris domah. Pokoknya baris di atas. Sama seperti lapad Allah. Hanya bedanya lapad Allah sebelum. Kalau ini roknya, roknya sendiri berbaris fathah. Kalau roknya sebelum, berarti roknya mati. Gitu kan? Nanti. Atau nanti diserta diiringi ya mati. Nanti ada. Nah yang pertama, roh dibaca tebel kalau rohnya berbaris di atas, patah dan doma atau patah tain atau doma tain. Mana? Robbana, ro tuh, ruzekna, ru tuh, ru, ruzekna, khobaro, ro, khobaron, khobaro, karena dihentikan. Gofurun, ngegofurun, gofurun, tebel. Rohnya dibaca tebel, roh itu mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris fatah atau domah. Tuh mana bar baradun Qur'anun yarquduna turhamuna tuh. Ro dibaca, roknya mati. Tetapi sebelum ro yang mati ini ada huruf yang berbaris di atas. Berarti ini mirip dengan lafad membaca lafad Allah. Atau yang ketiga, ro itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh. Umumnya kalau berbaris kasroh tipis. Tetapi karena ini kasrohnya kasroh ariyobah, kasroh yang bukan asli yaitu seperti kasroh yang ada pada hamzah di sebagian pil amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol karena bila diwasolkan disambung bunyi hamzah itu menjadi hilang. Irji'u jadi farji'u. Ya jelas karena roknya mati kan? Roknya mati kalau diwasol jadi fa farji'u kan disambung dengan fa. Jadi bunyi alifnya hilang ya otomatis sebelum roh itu kan berbaris di atas. Ya makanya disebut tebel kan? Bukan irfa'unya, irma tetap tipis. Tetapi irfa'u kalau menjadi hamzah wasal ditambah wau, irfa'u jadi warfa'u. Ya iya, karena sebelum ro'matinya berbaris, ada huruf berbaris di atas kan. Irhamu, iya, farhamu. Karena sebelum mati ada baris di atas sekarang. Karena alifnya tidak dibaca lagi. Itu karena huruf berbaris kasroh ariyullah, kasroh yang bukan aslinya. Irka'u jadi warka'u. Nah itu yang kemudian Bukan irkaunya, irkaunya tetap tipis irhamu. Warkauna itu. Kemudian yang tarkik yang tipis, huruf ro dibaca tarkik atau tipis bila ro-nya berbaris kasroh. Sama seperti lafad Allah kan? Itu kasroh atau tain Mana? Karimun jangan karimun jangan kari ri karimun ari ri jangan ari jangan tajri lafi khusrin bioberin tuh. Atau roknya mati, tetapi didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Kalau tadi roknya mati, tetapi sebelumnya berbaris di atas, ini berbaris bawah. Dibaca tipis mana? Fi tuh. Sebelum rok mati ada huruf yang berbaris di bawah. Fa-nya kasroh kan barisnya Fir'aun. Babashi shir tuh. Di bawah shin ada kasroh. Pabashirhum. Fakabir tuh kasroh. Fakabirhum. Fa'anzir tuh zal ya. Uh, sebelum mati ada zal berbaris kasroh. Itu fa'anzir. Atau ro itu berbaris hidup. Kan tadi kalau rohnya di atas ya, yang tafkhim nomor uh, A-nya ro berbaris fatah atau doma harus dibaca apa? Dibaca tebal. Tetapi sekarang yang yang tipis ini rohnya berbaris di atas. Hanya saja sebelum roh berbaris di atas ada ya mati. Nah, kalau bila diwakaf, diwakafkan atau dihentikan, maka roknya ini dibaca menjadi tipis. Qadir tuh. Kalau dihentikan. Tetapi kalau disambung qadirun, tetap run. Enggak qadiran, enggak gitu. Jadi terjadinya tipis, roknya berbaris di atas. Sebelum rok berbaris di atas ada ya mati. Kalau dimatikan, kalau dihentikan membacanya jadi tipis. Qadir, khabir, khair, kabir, sa'ir, harir. Kalau dihentikan. Kalau tidak dihentikan mah enggak. Harirun. Tetap tebal. Begitu. Yang ketiga boleh milih. Boleh tarkik, boleh tabkhim. Boleh tipis, boleh tebal. Nah ini mah enggak ada masalah ya. Orang boleh milih kok sesukanya aja. Kapan baca tebal, kapan baca tipis kan? Tetapi segi ilmu, secara ilmu, uh, yang boleh memilih itu kalau bertemu dengan huruf-huruf istilah. Huruf istilah itu ada tujuh mana? Ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada kof, ada zo. Itu mana? Nah di sini uh, contohnya labil mir sod. Setelah ro mati ketemu sod, tapi enaknya dibaca tebel mir sodin kirpos Kir, kir, kir. Bisa, tipis bisa tebal. Fir, fir, fir. Fir khatun Istir, istir, do. Jadi boleh tipis, boleh tebal. Ah, ini memang ada masalah ya, karena boleh milih. Nah, itu dulu ya. Hukum rokmati.